Allah Subhanahu wa taala membedakan hukum sumpah yang yata'ammad yang disengaja dan diniatkan dalam hati dan sumpah-sumpah yang lagu yang dalam keadaan tidak diniatkan dalam hati hanya kebiasaan di lisan. Ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktornya adalah niat yang ada dalam hati. Dan ini sudah disinggung kemarin yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 225. لا yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menuntut kalian dalam sumpah-sumpah yang lagu. Yang lagu, yakni yang tidak diniatkan dalam hati, yang hanya kebiasaan di lisan. Seperti kalimat la wallah atau na'am wallah dan sejenis itu. Walakin yu'akhidukum tetapi Allah akan menuntut kalian, menuntut kalian dan ada hukumnya bagi yang bima kasabat qulubukum yang hati-hati kalian ikut berperan artinya meniatkan dengan sengaja aku bersumpah dan hatinya juga menyengaja dibedakan hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala maka pada sore hari ini kita berbicara tentang masalah niat atau sumpah juga tetapi sumpah yang berkaitan dengan masalah tolak cerai atau membebaskan budak. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, "Wa kadzalika yarji' fil ayman ila niyatil halif wa ma qasada bi yaminihi fa in fa in halafa bil talaq aw i'taq ثم ادعى أنه نوى ما خالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل Demikian pula sumpah-sumpah yang diniatkan oleh orang yang bersumpah yang kaitannya dengan cerai atau dengan memerdekakan budak. Kemudian orang itu mengaku bahwa apa yang diniatkan tidak seperti apa yang tampak pada zahirnya. Maka bagaimana hukumnya? Fa innahu yadinu ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Maka ya yang akan menjadi hukum atau yang akan menjadi ketentuan adalah apa yang antara dia dengan Allah. Artinya apa yang diniatkannya. Kadang-kadang seseorang menggunakan tauriah. Tauriah itu kalimat yang terkesan ke sana padahal bukan ke sana. Seperti seorang suami yang mengancam istrinya dengan kalimat yang mengerikan, pulang saja kamu keluar rumah orang tuamu atau sudah kita berpisah. Kalimat-kalimat ini walaupun dia mengatakan wallahi demi Allah tetapi tetap kembalinya kepada niat. Maksudnya berpisah itu apa? Maksudnya pulang ke rumah orang tuamu itu apa? Tergantung niat si suami. Kadang-kadang ada beberapa laki-laki yang mengucapkan seperti itu untuk menakut-takuti, tapi niat dia bukan cerai. Pulang ya pulang ke rumah orang tahu, nanti saya jemput lagi. Ini ada yang demikian. Maka apa yang ia yadinullahu bihi? Yang ia yadinullahu bihi ma fi qalbihi. Apa yang dia beragama dengannya adalah apa yang diniatkan di dalam hati. Dan ini pernah terjadi yang demikian. Memang para ulama ada berbeda pendapat dalam masalah ini. Fihi qaulani lil ulama, ada dua pendapat para ulama yang terkenal kedua-duanya wa riwayatani an Ahmad dan dari Imam Ahmad ada kedua pendapat tersebut beliau pernah berpendapat begini dan pernah berpendapat begitu sebagai eh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar atau dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa ada seseorang ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah ada seorang laki-laki dan wanita yang mengadukan dan meminta keputusan dari Amirul Mukminin khalifah yaitu Umar bin Khattab. Apa kasusnya? Yaitu kasusnya bahwa istrinya pernah ketika sedang bercengkrama dengan suaminya meminta untuk diserupakan. Coba permisalkan aku dengan sesuatu. Yani sebagaimana umumnya laki-laki dengan wanita dalam artian suami istri kadang-kadang ingin dipuji dengan mempermisalkan engkau bagai burung, engkau bagai ini, bagai ini. Maka si wanita tadi minta suaminya untuk mempermisalkan. Qalat lahu imratahu syabbihni. Permisalkanlah aku. Qala suaminya berkata, "Ka'annaka dhabiyatun, ka'annaka hamamah." Engkau seperti kijang. Dan biasanya wanita diserupakan dengan kijang karena matanya dan matanya kijang terkenal. Bola matanya begitu bagus dan bulu matanya demikian indah. Dikatakan seperti ghazal dan kadang-kadang karena hamamah, engkau seperti burung merpati karena jinaknya. Wanita tadi masih kurang, masih merasa ingin dipermisalkan dengan yang lain. Coba permisalkan dengan yang lain, itu sudah umum, biasa. La arda hatta taqul. Aku tidak ridho sampai engkau mempermisalkan aku dengan sesuatu yang lincah. Maka dipermisalkan engkau seperti khaliyatun talik. Khaliyatun talik adalah seekor anak unta yang tadinya diikat kakinya dengan ekol, kemudian dilepas. Dan biasanya begitu dilepas langsung dia loncat-loncat dan terkenal bagaimana lincahnya unta tersebut ketika dilepas dari ekolnya. Nah lepas dari ekol ini bahasa Arabnya talik. Sedangkan talik mengandung makna pula cerai. Engkau adalah seorang apa unta yang dicerai begitu. Akhirnya dua-duanya tertegun. Kamu mengucapkan kalimat talak. Apakah jatuh talak ini? Karena disebut dengan khulyatun talik. Maka datanglah kepada Umar bin Khattab mengadukan kasus ini. Faqala dzalik setelah menceritakan hal itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka Umar berkata, "Khudha biyadiha fahiyam ra'atuk." Genggamlah tangannya. Genggamlah tangan istrimu. Itu adalah istrimu. Ya, ini diputuskan oleh Amirul Mukminin bahwa dia tetap istrimu. Dikeluarkan pula oleh Abu Ubaidah kisah seperti ini. Wa qala aradan naqah takunu ma'qulah. Padahal yang dimaksud dari kalimat tadi, qalyatun taliq bukan talik bermakna talak, tetapi bermakna seekor unta yang ma'qulah yang diikat dengan iqal, thumma tutlak kemudian dilepas min iqaliha dilepas dari ikatnya dan ikatnya itu biasanya berupa lingkaran yang dimasukkan ke dalam lututnya dan kakinya dalam keadaan ditekuk ini dimasukkan di sini sehingga dia tidak bisa bangun dan kemudian ketika dilepas dia merasa bebas dan kemudian dia menggerak-gerakkan kakinya dan meloncat-loncat ini yang dimaksud dengan kalimat tadi wahiyya taliqun li'annaha qad tulliqat minhu disebut taliq bukan karena dicerai tapi karena lepas dari ikatannya fa rajul dalika dan orang tadi meniatkan demikian wa asqata fa asqata anhu Umar at-talaq liniyati maka Umar bin Khattab memutuskan bahwa itu bukan talak karena niatnya Niat kamu apa ketika mengatakan engkau talik, engkau seperti unta yang dicerai? Apa maksudnya? Maksudnya yang dilepas dari ikolnya dan kemudian dia bebas dari ikatannya. Kalau begitu, itu istrimu. Genggamlah tangannya, itu adalah istri Ini khonifidina azakumullah sebagai contoh. Walaupun keluarnya kalimat talak, talik, lafad yang jelas maknanya talak. Itu pun masih perlu ditanya. Maksudnya apa? Ikhwanifidina Azzaqumullah. Kalau ternyata kalimat itu adalah maknanya adalah pisahkan sesuatu. Saya sudah bilang cerai, cerai, cerai. Loh, maksudnya apa? Artinya pisahkan ini dengan itu dari kemarin saya suruh. Ya. Eh, lain lagi perkaranya, eh, walaupun kalimatnya cerai. Maka ikhwanifidina azakumullah, walaupun diiringi dengan sumpah sekalipun, tetap keputusannya adalah sesuai dengan niat. Wa inna malikul limri'in manawa. Wahada aslun likulli man takallam bi syai'in yushbihu lafdhat talaq. Dan ini berlaku hukum ini pada semua ya. ini merupakan asal, merupakan prinsip dasar yang berlaku pada segala sesuatu ucapan yang mirip atau yang semakna dengan makna talak. Wal etak demikian pula etak etak itu membebaskan budak. Wahuwa yanwi ghairuhu, tetapi dia meniatkan selain itu. Maka tetap yang terjadi adalah niatnya. Innal qawla fihi qawluhu ma bainahu wa bainallah. Maka ucapan yang ada, yang merupakan ucapan hakiki, adalah yang ada antara dia dengan Allah. Ini meniatkan dengan hatinya. Bukankah zallatul lisan sering terjadi? Zallatul lisan adalah ketergelinciran lidah. Hati mau menyatakan begini, keluarnya lain. Mungkin nggak terjadi? Mungkin terjadi yang demikian. Maka hukumnya yang mana? Yang keluar terucap dari mulutnya atau yang diniatkan dalam hati? Yang diniat, yang diniatkan dalam hati. Itu yang sebagai hukum atau itu yang menjadi tonggak pokok pembicaraan. Dan sudah kita sampaikan kemarin kaidahnya al-lafdhu ala niyatil lafz. Lafaz itu sesuai dengan niat orang yang melafatkannya maka dikatakan innal qawla fihi qawluhu fima bainahu wa bainallah maka ucapan yang dimaksud ucapan yang diterima adalah ucapan yang diniatkan antara dia dengan Allah hukumnya demikian ala ta'wili madhab Umar sesuai dengan madhab Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memutuskan orang tadi dengan istrinya Umar radhiyallahu anhu menghukumi dengan niatnya karena dia meniatkan bahwa itu adalah hanya permisalan bahkan memuji maksudnya maka kalimat cerai yang terlontar tidak jatuh sebagai talak. Dan ini hukum yang juga berlaku pada kalimat-kalimat yang semisalnya. Apakah kalimat pulanglah ke rumah orang tuamu, apakah kalimat pergi saja kamu, atau kalimat kita pisahan, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Barangkali pisahan bermakna pisah panjang. Dan itu ada sebelum cerai, ada pula hukuman bagi para istri yang pembangkang dihukum dengan cara tidak didekati atau dikatakan wahjuruhum wahjuruhunna fil madaji kata Allah. Pisahkan mereka dari tempat tidur. Nah kalau maknanya pisahan seperti itu berarti bukan talak. Maka ikhwan azzakumullah hadis yang awal kita bahas ini atau hadis yang sedang kita bahas betul-betul hadis yang menyeluruh. Hadis yang merupakan tonggak dasar ajaran Islam. Yang masuk kepada semua bab. Masalah bab jihad, masalah bab salat, masalah bab puasa, dan sekarang bab masalah pernikahan dan cerai. Nikah talak rujuk. Juga kembali kepada masalah niat. Ada satu riwayat dari Samit As-Sadusi yang terjadi di zaman khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia melamar seorang wanita. As-Samil As-Sadusi melamar seorang wanita, kemudian keluarga wanita tadi berkata, "La nuzawwijuka hatta tutalliq imra'atak." Kami tidak akan menikahkan kamu dengan anak perempuan kami sampai kamu menceraikan istrimu. Maka Samit As-Sadusi mengatakan, ini qad talaqtuha salah. Aku sudah talak tiga. Maka dia nikahkan. Dia mengatakan, "Zawijuni." Kalau gitu nikahkanlah aku. Aku sudah talak tiga istriku. Tsumma baru faidam ra'ati 'indi. Dan ketika mereka menyelidiki, ternyata mereka temukan bahwa istriku masih ada di sisiku. Belum ya? Fakalu maka mereka berkata, "Alaisa qad talaqtaha salasan?" Bukankah engkau telah menceraikan istrimu dengan talak tiga? Faqultu, maka saya katakan, "Iya. Aku memiliki istri fulana, sudah saya cerai." Dan saya memiliki istri yang fulana dan sudah saya cerai. Dan saya memiliki istri yang fulana sudah saya cerai. Berarti istri saya tiga-tiganya sudah saya talak tiga kali tiga-tiganya. Yang ini belum. Bagaimana? Apakah dalam keadaan seperti ini mana yang benar mana yang salah terjadi pertikaian tentunya karena yang dipahami oleh keluarganya adalah talak tiga berarti istrinya sudah betul-betul diceraikan dengan talak tiga padahal yang dimaksud oleh sedusi adalah saya punya istri tiga-tiganya sudah saya cerai saya talak tiga yang itu sudah saya talak yang itu sudah saya talak yang itu sudah talak yang ini masih bersama saya Ikhwan ibn a'azakumullah fa'ataitu syaqiq atau dikatakan di sini Fataitu Syaqiq Ibn Thawr wa huwa yuridul khuruj ila Uthman wafidan. Maka aku mendatangi Syaqiq Ibn Thawr yang dia dalam keadaan perjalanan untuk menemui Uthman Ibn Affan sebagai utusan. Fakultu, maka saya katakan kepadanya. Karena pertikaiannya ramai, dikira dia berdusta. Sal amirul Mukminin. Tolong tanyakan kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah tentang perkara ini. Maka orang tadi atau sahabatnya tadi menemui Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan menyanak, menanyakan kejadian tadi. Apa jawaban Amirul Mukminin Utsman bin Affan? tuh Yang berlaku adalah niat orang tadi berbicara talak tiga. Kalau dia mengatakan maksud saya talak tiga adalah tiga istri saya sudah saya talak, maka itulah yang dimaksud. Dan dia dengan niatnya sehingga tidak dusta. Harajahu dikeluarkan kisah ini oleh Ubaid atau Abu Ubaid di dalam kitab Tala. Alhamdulillah. Yahdikum Allah salih badakum. Wahaka ijma'ul ulama'i ala mithli dhalik. Dan dihikayatkan pula secara ijma' para ulama menyatakan bolehnya yang demikian. Artinya betul-betul apa yang terjadi pada sadusi tadi ini adalah tidak salah. Dia mengucapkan menurut niat dia. Saya mengatakan sudah dicerai tiga-tiganya, artinya tiga istri saya sudah saya cerai, yang ini belum. Kenapa? Ini ijma. Seluruh para ulama sepakat hal itu adalah boleh niatnya. Waqala Ishaq ibni Mansur, Ishaq ibni Mansur mengatakan, Qultu li Ahmad. Aku katakan kepada Ahmad, yakni Imam Ahmad Hadis Samit ta'rifu? Aku tanyakan kepada Imam Ahmad, hadis tentang Samit Sedusi. Apakah engkau pernah mendengar? Apakah engkau tahu hadis itu? Qala na'am. Iya, aku tahu. As-Sadusi wa innama ja'ala niyyatuhu bidzalik. Fadzakara dzalika Syaqiq li Utsman faj'alaha niyyatuh. Iya, aku dengar. Aku tahu. Yani Sadusi dia menjadikan dari ucapannya dengan niat dia dan kemudian ditanyakan oleh Syekh kepada Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan memutuskan tergantung niatnya. Kalau niatnya itu ya itu yang dimaksud. Kemudian masih ada kelanjutan dari Imam Ahmad. Fa in kana al-halif zaliman wa nawa khilaf ma halafahu alaihi gharimahu lam tanfa'hu niyatuh. Tetapi kalau si penyumpah tadi, orang yang bersumpah tadi adalah seorang yang zalim, kemudian bersumpah dengan sesuatu, tapi dia menyelisihi niat yang gohirnya terhadap lawannya, maka tidak bermanfaat niatnya. Berarti Imam Ahmad rahimahullah sepakat dengan keputusan atau dengan hukum tadi atau tidak sepakat? Sepakat, tapi dengan catatan. Iya, itu betul. Saya mendengar kisah Sadusi dan itu diputuskan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan bahwa niatnya yang diterima. Tetapi kalau seorang yang zalim kemudian dia melakukan ucapan sebagai sumpahnya, ternyata dia meniatkan lain selain itu, maka tidak bermanfaat niatnya. Berarti dibedakan oleh Imam Ahmad antara zalim dengan mazlum. Antara seorang yang zalim dan seorang yang dizalimi. Orang yang zalim adalah dia menimpakan kedoliman pada orang lain. Sedangkan seorang yang mazlum adalah dia didolimi. Seperti dia disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Apakah semestinya menikah yang kedua wajib menceraikan yang pertama? Kan tidak harus. Ini dipaksa sebagai syarat. Maka dikatakan saya sudah talak tiga istri saya ini istri-istri saya sudah saya talak tiga-tiganya, begitu maknanya. Ini bukan seorang yang zalim. Tetapi kalau sebaliknya ada orang yang mendolimi orang lain. Saya jual kepada kamu sekian. Berapa ini isinya? Apa mereknya? Disebutkan semuanya dengan gaya seperti tadi. Sehingga dikira benar setelah dibuka jelek semua. Loh, ini maksudnya apa? Kamu mengatakan katanya bagus semua. Lah saya maksud bagus itu kotaknya. Bagaimana? Diterima atau tidak diterima? Kata Imam Ahmad, kalau zalim tidak diterima. Kenapa? Karena al-halif ala niyatil mustahlif itu masuknya kepada hadis lain. Apa hadisnya? Orang yang diminta sumpah itu sesuai dengan niat si peminta, bukan niat orang yang sumpah. Paham? Misalnya begini, saya ragu dengan apa yang ada di dalam kota ini. Kamu bersumpah ini sih baik. Orang itu sumpah bahwa ini kota yang baik. Atau dengan kalimat-kalimat yang begitulah, permainan kata. Maka yang dipakai niatnya orang tadi atau niatnya orang yang meminta sumpah. Niat orang yang meminta sumpah. Kalau ternyata dibuka jelek, kamu berdusta. Lo maksud saya bukan maksud kamu, harusnya maksud saya. Karena saya meminta pada kamu, saya akan beli barang ini kalau kamu mau bersumpah bahwa isinya demikian, demikian, demikian. Kemudian kamu bersumpah, maka yang terpakai niat siapa? Niat yang meminta sumpah atau niat orang yang bersumpahnya? Yang meminta sumpah. Hadisnya sebagai berikut. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaminuka ala ma yasduquka alaihi sahibuk sumpah kamu itu sesuai dengan apa yang dibenarkan atasnya oleh temanmu. Temanmu artinya orang yang kamu bertransaksi dengannya atau bermuamalah dengannya. Maka ketika kamu bersumpah di hadapan orang tadi, tentunya yang dimaksud adalah yang dipahami oleh sahabatmu tadi. Alhum, kalau pembeli dan penjual misalnya, kemudian si pembeli ragu, meminta si penjualnya bersumpah, kamu sumpah bahwa ini asli, dia mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah. Bahwa ini adalah asli. Setelah dibuka ternyata palsu, orang tadi mengatakan, ya yes, yang saya maksud asli itu adalah begini, begini, begini, begini. Boleh apa nggak boleh? Tidak bisa. Sumpah kamu, yaminuka, alama yasduku, yasdukuka alaihi sahibuk. Sumpah kamu harus sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh temanmu tadi. Si pembeli tadi. Pembelinya meminta kamu sumpah untuk apa? untuk meyakinkan kalau ini asli. Maka ketika kamu bersumpah tidak boleh ditafsirkan lain kecuali yang tadi, yang diminta tadi. Ya. Demikian pula hadis yang lain ya. dalam riwayat lain al yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpah. Ya. Huwa huna mahmulun ala dhalim. Berarti di sini hadis ini kedua-duanya atau hadis ini dengan dua lapapnya adalah dimaksudkan untuk seorang yang zalim, seorang yang mau menipu, seorang yang mau begini mau begitu, kemudian diminta sumpah. Maka sumpahnya adalah sesuai dengan niat orang yang meminta sumpahnya bukan orang yang bersumpah. Amal mazlum fayanfa'u. Adapun orang yang terdolimi bermanfaat. Seperti itu. Contohnya orang yang terdolimi seperti tadi ada apa kaitannya menikahi wanita harus menceraikan istri yang lain? Um dia boleh punya istri dua, tiga atau empat. Syar'i. Seperti kejadian pula dalam masalah jihad misalnya. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan ditanya oleh seorang musuhnya, oleh seseorang dan mengatakan, Min aina ant? Mimman ant? Dari mana kamu? Pertanyaan ini pertanyaan tentang suku, tentang kabilah. Dari suku apa kamu? Karena tidak tidak kenal, kalau ini dari suku ini akan disikat, akan diserang. Begitu. Rasulullah menjawab minal ma. Dan memang ada suku yang namanya ma. Orang tadi mengira ucapan Rasulullah maksudnya adalah dari suku ma ditinggalkan, selamat. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa manusia semuanya dari air. Rasulullah SAW bin Quraisy tapi ketika ditanya min mimman ant al ma dari air. Ikhwan ibn na'azakumullah ini namanya tauriyah. Yanfa' la yanfa'. Bermanfaat dan boleh. Demikian pula ketika ada seorang yang minta perlindungan karena terdolimi. Lindungi aku. Kalau ada orang yang bertanya, jangan beritakan tentang aku di sini. Disuruh pergi oleh Rasulullah SAW. Ketika datang lagi, orang yang mengejarnya, Rasulullah pindah tempat sebelum mereka dia datang ketika orang tadi datang, apakah kamu melihat seorang begini, begini, begini? Sejak aku berdiri sini, aku tidak lihat. Pikirannya orang tadi sudah lama Rasulullah SAW berdiri di situ. Ya. Padahal ketika orang tadi suruh lari, dia pindah ke satu tempat beberapa langkah, Kemudian orang tadi tanya, apakah kamu lihat orang yang demikian demikian ciri-cirinya lari ke sini? Sejak saya berdiri di sini saya tidak tahu, saya tidak lihat. Ini namanya tauriah. Kenapa kok beda? Orang yang menjual dengan menipu, kemudian bertauriah, gak boleh. Sungguh, ini adalah asli. Demi Allah, demikian, demikian, demikian. Dengan gaya bahasa. Ya. Tanggung tidak luntur. Oh, bahasa Arab itu terbalik. Luntur tidak ditanggung. Oh gitu maksudnya. Iya dari awal juga saya bilang bahwa ini adalah begini dan begitu. Permainan. Ini khonifidina Kalau walim lam tanfa'hu, tidak bermanfaat tauriahnya. Tetapi kalau seorang yang mazlum, yang terdolimi, maka bermanfaat tauriahnya. Wa kharrajal Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari hadis Suaid Ibnu Hamdalah, dia berkata kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami pernah keluar ingin menemui Rasulullah SAW. Bersama kami ada Wa'il ibn Hujur Fa'akhadahu aduun lah. Tiba-tiba di jalan, Walid ibn Hujr ditangkap oleh musuhnya. Ini musuh sukunya. Fataharrajan nasu an yahlifu. Maka rombongan kami semuanya tidak ada yang berani bersumpah. Maka akulah yang bersumpah. Fahalaftu. Ana annahu akhi. Aku bersumpah. Demi Allah dia saudaraku. Demi Allah dia saudaraku karena ternyata dikatakan saudaranya, maka dilepas. Fa'atainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami bertemu dengan Rasulullah SAW, kami memberitakan kejadian itu. Innal qauma taharraju an yahlifu. Ya Rasulullah waktu itu teman-teman tidak ada yang berani untuk bersumpah, maka saya bersumpah demi Allah dia adalah saudaraku. Maka Rasulullah bersabda, "Sadaqta al-muslim akhul muslim." Engkau benar. Memang muslim adalah akul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Sedangkan orang tadi, musuh tadi mengira akhi adalah dari keluarganya, saudaranya, kakaknya, atau adiknya. Berarti bukan yang termaksud oleh mereka. Berarti bukan golongan musuh dari sukunya. Wallahi hadha akhi. Demi Allah, ini saudaraku. Maka dilepas. Ini khonifidina azakumullah. Ini dalam keadaan berbuat dolim atau terdolimi terdolimi. Kalau terdolimi, yanfa'hu. Bermanfaat baginya tauriah tadi. Walaupun dengan sumpah. Tetapi, kalau dalam keadaan dia berbuat dolim, maka tidak bermanfaat baginya. Karena dua hadis tadi atau dua lafaz dari hadis tadi. Bahwa sumpah itu tergantung atau sesuai dengan niat orang yang memintanya. Kalau si peminta sumpah itu kamu bersumpah agar kamu bersumpah ini adalah benar atau ini adalah asli, maka kamu bersumpah tidak boleh dengan niatnya lain. Lo maksud saya, niat saya, hati saya mau maksudkan lain, tidak bisa. Kamu diminta oleh si pembelinya agar kamu bersumpah bahwa itu adalah asli. Maka konfidin azakumullah harus dibedakan. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Harus dibedakan antara zalim dengan mazlum. Wa kadzalika tadkhul Adapun hadis yang tadi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al ahadis Sahihah. Wa kadzalika qad tadkhulu an-niyyah fi at-talaq wal 'itaq. Demikian pula kadang masuk sumpah dalam talak dalam membebaskan budak kemudian mendatangkan satu lafaz dari lafaz-lafaz yang berupa ungkapan-ungkapan yang mengandung makna talak, yang mengandung makna cerai atau pembebasan budak, maka la buddalahu min niyah. Maka la buddalahu min niyah, maka harus ada niatnya. Niat kamu mengucapkan kalimat tadi apa maksudnya? Wa huwa yaqumu maqaman niyah dalalatul hal. Yang menduduki kedudukan niat bisa pula bukti-bukti dari keadaan. Artinya tidak bisa bermain-main dalam hal ini. Kamu sudah betul-betul menceraikan, tiba-tiba karena menyesal, enggak maksud saya cerai waktu itu adalah begini, begini, begini. Tidak bisa menipu Allah, tidak bisa kamu berdusta dengan dirimu sendiri. Kalau memang sudah kamu mengucapkan talak, jatuh. Di sisi Allah, jatuh. Walaupun kamu berpura-pura kepada orang-orang di sekitarmu. Enggak, kemarin itu saya maksudkan cerai adalah gini. Bukan maksudnya talak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka di sini bisa pula kita melihat niat yang ada di dalam hati dari Korina. Apa Korina? Tanda-tanda yang tampak. Seperti godobun, kemarahan. ausu alut talak atau permintaan talak dari istrinya ceraikan saja saya, ceraikan saja saya, merengek, ceraikan saja saya, sampai suaminya mengatakan, iya, kamu saya ceraikan. Bagaimana? Oh yang maksud saya nggak bisa maksud-maksud. Dalalatul hal menunjukkan kalau kamu itu memaksudkan cerai. Apa dalalatul hal? Permintaan tadi permintaan cerai. Kok kamu memberikannya kalimat lain yang kamu niatkan dengan niat-niat lain? Nggak bisa. Atau kemarahan. Dan ini ikhwan azakumullah disebutkan oleh Ibn Rajab ada beberapa ikhtilaf para ulama yang tentunya kita lewati saja karena terlalu rinci dan disebutkan dari berbagai macam pendapat tanpa diterjih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kita lihat dalam masalah lain bahwa innamal a'malu niyat juga berlaku pada masalah dagang, muamalah, hutang piutang dan sejenisnya. Yani eh, transaksi-transaksi bisnis. Juga niat tadi akan menjadi satu dasar untuk menyelesaikan urusan mereka, untuk memutus memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Disebutkan oleh Ibn Rajab, "Qad biqaulihi al-a'malu niyat wa inna likulli imri'in ma nawa." Itu juga bisa dipakai dalil dalam masalah transaksi-transaksi jual beli, transaksi bisnis. Annal 'uqud allati yaqsid biha fil batin tusil atau tawassul ila ma huwa muharram kalau transaksi tadi walaupun bentuknya jual beli tetapi kalau niatnya adalah untuk menjadi jembatan kepada riba maka tetap jatuhnya haram jual beli itu kan halal silahkan kamu mengadakan jual beli tetapi masalahnya kalau jual beli tadi kamu lakukan hanya di dalam niatnya di dalam niatnya adalah hanya menjadi perantara untuk riba maka bagaimana di sisi Allah? Jual beli atau riba? Riba. Di sisi Allah dia bukan melakukan hal yang baik, hal yang halal, tetapi dia melakukan hal yang haram, yaitu hial atau hilah, tipu daya untuk menghalalkan riba. Dan sudah sering kita contohkan yaitu bayul inah, jual beli yang disebut inah yang diancam oleh Rasulullah SAW ida tabaya'tum bil inah wa aqadtum atnab al baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم kata Rasulullah SAW kalau kalian sudah jual beli dengan cara inah dan kemudian kalian mengambil lecut dan ekor-ekor sapi dan ridho dengan perkebunan kemudian meninggalkan jihad maka niscaya Allah akan kuasakan atas kalian kelemahan dan kehinaan. Tidak akan dicabut kehinaan itu, kelemahan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang disebutkan pertama kali dalam ancaman ini adalah bay'ul ina, idza tabaya'tum bil ina. Berkata Syekh bin Baz, termasuk Syekh Uthaymin juga dan lainnya, menyatakan bahwa makna bay'ul ina adalah jual beli yang dilakukan untuk meniatkan atau menghalalkan riba. Ketika ada seorang datang kepada kamu meminta pinjaman hutang, pinjami saya satu juta. Orang tadi berkata, atau jangan kamu, contohkan orang lain saja ya, karena jelek. Ada satu orang yang ketika didatangi untuk diminta pinjaman, orang tadi mengatakan boleh saya pinjami kamu satu juta, tapi kembalinya satu juta setengah. Kamu menolak. Oh, nggak bisa itu riba, haram ya akhir. kalau itu riba haram, kita jual beli saja. Ini saya punya HP. HP ini saya jual pada kamu satu juta setengah. Ambil satu juta setengah. Ambil nanti saya beli lagi katanya. Jadi saya jual kepada kamu HP ini satu juta setengah, bayarnya tahun depan. Ambil, ambil. Sekarang saya beli lagi HP ini satu juta kontan, mau ndak? jual beli. Ya, nih, kamu kan dapat uang kontan. Kamu pergi, dapat uang kontan. Utangnya berapa? Satu juta setengah. Jual beli atau riba? Innamal a'malu bin niyat kepakai lagi hadis itu. Innamal a'malu bin niyat. wa innamal likulli ri'in manawa, Sesungguhnya amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Tadi jual beli HP itu hanya bohong-bohongan. Hanya main-main, HP-nya kembali kepada si pemilik. Sedangkan orang yang tadi katanya mau membeli, ternyata yang didapat adalah uang tunai satu juta rupiah. Utangnya satu juta setengah. Ini permainan. Ini namanya hilah. Maka di dalam kejadian itu pun dikatakan bahwa innamal a'malu bin menjadi dasarnya bahwa orang tadi bukan jual beli walaupun bentuknya seperti jual beli. Saya jual HP ini satu juta setengah, bayarnya tahun depan. Saya terima, kata si orangnya. Saya beli HP ini sejuta setengah, bayarnya tahun depan. Sekarang saya jual kembali HP ini kepada kamu satu juta kontan. Orang tadi saya terima HP kamu, saya beli dan saya bayar satu juta kontan. Ini uangnya. Jual beli kan, dohirnya tetapi itu adalah hial. Inilah yang dikatakan ini fi bay'ah, jual beli di dalam satu majlis. Satu majlis ada dua jual beli. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka di sini kita katakan inna malikul limriin manawa sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diniatkannya atau akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka kalau uqud transaksi jual beli tadi dimaksudkan dalam batinnya adalah untuk menghalalkan yang haram atau untuk riba maka akad-akad jual belinya tadi haram hukumnya. Dan tetap jual beli yang diniatkan untuk menghalalkan riba, hukumnya adalah riba. Kama huwa madhabu Malik wa Ahmad wa ghairihima. Sebagaimana madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad dan lain-lainnya. Fa innal aqda innama nawa bihi ar-riba lal bay' karena akad tadi transaksi tadi yang diniatkan adalah untuk riba sama sekali bukan jual beli. Wa inna malikul limri'in manawa. Ada satu pembahasan lagi sebelum kita tutup pembahasan nama a'malu biniyat. Ibnu Rajab rahimahullah membawakan tentang masalah niat itu apakah di dalam hati harus atau harus dilafatkan di lisan. An-niyah hiya qasdul qalb wa la yajibu talaffuz biha aw bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Yang namanya niat adalah terletak di dalam hati. Dan tidak wajib untuk dilafatkan di lisan. Karena apa yang ada dalam hati itu merupakan niat dan apa yang di lisan itu adalah ucapan. Dan tentunya saya bisa katakan kalau kamu meniatkan dengan di lisan atau dilapatkan di lisan nawaitu sauma ghadin lillahi taala misalnya di lidah mengatakan lillahi taala kemudian di hatinya saya ingin supaya saya dipuji oleh tetangga saya supaya oleh mertua saya yang diterima yang di hati apa yang di lisan yang menjadi niat dia yang akan menjadi kalimat inna malikul limri'in manawa dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya yang di hati atau yang di lisan? Yang di lisan lillahi taala untuk Allah semata. Tetapi hatinya ingin untuk mendapatkan pujian dari mertuanya. Tentunya yang di hati. Demikian pula ketika dia mengatakan ketika mau salat, usalli fardhu dhuhri arba'an arba' raka'atin al qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat untuk sholat zuhur ini empat rakaat dengan menghadap kiblat dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia baca keras agar kedengeran oleh tetangganya yang di sebelah kanan dan sebelah kiri supaya dipuji. Ah, lihat nih, saya bisa tunjukkan bagaimana hebatnya saya, bagaimana santrinya saya ketika sholat. Usul, fardhu Yang dinilai, yang di lidah dia, yang di lisan, atau yang di hati tadi? Kalau ada kita mendengarkan hadis wa inna malikul limriin manawa, seorang itu akan mendapatkan yang diniatkannya. Maka yang tadi orang tadi akan mendapatkan niat yang di lidah atau niat yang di hati. Ya tetap di hati. Orang yang cerdas, orang yang saleh, yang ikhlas hatinya pasti akan berkata, ya tentunya yang di hati karena itu yang jujur. Yang jujur itu yang di hatinya. Ketika dia menyatakan dengan kalimat yang lillahi ta'ala dikhusuk-khusukkan supaya terdengar oleh kanan kirinya. Dia ingin dipuji. Berarti dia orang yang ria. Walaupun kalimatnya lillahi ta'ala untuk Allah semata. Maka ikhwanifidina azakumullah. Para ulama menyatakan tidak harus. Tidak harus mengucapkan di lidah. Karena tetap saja yang namanya niat adalah di dalam hati. Dan kemudian dikatakan pula oleh para pengikut Imam Syafi'i rahimahullah bahwa mereka berpendapat perlunya untuk melafatkan dengan niat di lidah ketika sholat. Wa muhaqqiqun minhum, tapi dibantah oleh para pentahqiq, para peneliti dari madhab Syafi'i pula. Artinya para ulama dari mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Ada sebagian yang menyatakan perlu melafatkan, ada sebagian yang menyatakan tidak perlu melafatkan. Waktalafal mutaakhirun dan terjadilah perselisihan di kalangan orang-orang terakhir dari kalangan fuqaha, pakar-pakar fikih dalam masalah talafud bin dalam masalah melafatkan dengan niat dan lainnya. Minhum man istahabbahu di antara mereka ada yang mengatakan mustahab, dianjurkan ada sebagian yang mengatakan sebaliknya, bahkan makruh melafatkan dengan niat karena tidak ada contohnya dari salaf. Wala ya'lam fi hadhihi masail naqlan khassan 'anil salaf dan memang tidak didapatkan satu riwayat khusus dari salafus saleh tentang masalah melafatkan niat. Wala 'anil a'immah dan tidak pula dinikulkan dari para imam-imam kecuali dalam masalah haji. Kecuali dalam masalah haji. Karena di dalam haji, Mujahid rahimahullah menyatakan kalau seseorang hendak haji, maka hendaklah dia melafatkan di lisannya niat hajinya apa? Haji Quran atau haji ifrad atau haji tamattu. Ma yuhillu bihi. Ihlalnya ihlal apa? Ini pendapat Mujahid. Diriwayatkan pula bahwa dia menyatakan yusammihi fitalbiyah talbiyah, menamakannya ketika talbiyah lebaika hajjan wa umratan atau lebaika hajjan saja berarti ifrat. ini berarti melafatkan niatnya tetapi kemudian diterangkan oleh para ulama yang lain bahwasanya itu kedudukannya seperti takbiratul ihram tanda masuk dalam ibadah haji seperti takbiratul ihram adalah tanda masuk dalam ibadah salat jadi bukan masalah niat berbeda kalau itu namanya adalah seperti ketika kita mau memulai sholat ada ihramnya. Apa ihramnya? Allahu Akbar. Imam Ahmad pernah ditanya kata Ibn Rajab, apakah sebelum takbir kamu mengucapkan sesuatu? Tidak. Tidak mengucapkan apapun. Berarti para ulama tidak mengucapkan bacaan apapun sebelum kalimat Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, maka mulai masuk salat, maka ada bacaan-bacaan salat yang diajarkan maka tambahan-tambahan yang sebelum takbir tidak diriwayatkan satupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang karena takut was-was membaca ayat tentang masalah was-wasah. Anas jiwaswisu fisduri Ada yang karena takut terganggu, dia membaca surat lain lagi, surat apa lagi. Ada yang baca surat ini, surat itu. Itu semua istihad sendiri-sendiri. Artinya Bukan ada riwayatnya diajarkan demikian, tetapi mereka menganggapnya dengan istihsan. Ikhwan fillah azakumullah, tetapi yang namanya takbiratul ihram itu adalah takbir yang menunjukkan masuk ke dalam salat. Demikian pula ketika seorang yang haji atau umrah mengucapkan lebaika umratan atau lebaika hajjan atau lebaika hajjan wa umratan digabung, maka itu semua adalah ihramnya seperti takbiratul ihram dalam salat, maka ini memulai ihramnya dengan kalimat itu dan sejak itu dia sudah masuk ihram, hukumnya hukum seorang yang sedang ihram.